terus Nabi naik lagi ke langit cuma tujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS waktu Nabi Ibrahim bersandaran di Al Baitul Ma'mur setiap langit ada bait laksana Ka'bah ya di kencengnya Ka'bah itu itu ada nah, di atas langit ketujuh ada Al Baitul Ma'mur itu Baitul Ma'mur setiap hari dimasuki 70 ribu malaikat sholat, doa ini Ka'bah gitu lah terus ini keluar datang lagi lain lagi mulai diwujudkan Allah di kiamat setiap hari 70 ribu malaikat lalu Nabi Ibrahim setelah ketemu Nabi Muhammad SAW sambut menyambut mengatakan ya Muhammad sampaikan salam kepada umatmu dan katakan pada umatmu surga itu tanah yang subur umatmu supaya memperbanyak tanaman surga yaitu dengan pembacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekali baca diterima oleh Allah jadi sebuah palma dalam surga maka kita hanya memperbanyak setidaknya pagi 100 sore 100 sambil jalan itu tidak apa-apa terus Nabi naik ke situ pembung itu sebuah pohon yang besar segera itu pohon pembung kotokan <coughs> karena orang yang mati pun ke situ nyawanya asal usul khafi pohon itu pokoknya di langit keenam menjulang tinggi sampai langit ketujuh ke atas. Dari besarnya pohon itu, ribunya daunnya itu, kata lagi umpama ada orang berjalan apa, naik kuda cepat lari dari sisi ke sini ke sisi ke sana, seratus tahun belum sampai. Dari besarnya. Model daunnya itu ke arah seperti telinganya gajah, modelnya. Tapi sebuah atau satu pokok oh, satu daun ini bisa dinaungi berapa ribu desa model buahnya kakilani hajat digendong dengan kawasan malam itu dihias oleh Allah luar biasa sampai Nabi tidak kita Allah menjaga Ilyasha sidrata ma yasha ma zagal basar wa ma malaikat-malaikat banyak hinggap di pohon itu ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW kali Nabi masuk surga di salah segala nikmat yang surga mala ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatar al qalbi yang luar biasa di surga Nabi nampak Bilal sama Syari surga jadi ada Bilal jalan Jibril Muhammad itu Bilal ini Bilal itu masih hidup di, di dunia sudah ada di surga <coughs> dan ada beberapa, beberapa bidadari lalu Nabi tanya ya Jibril ini apa Tanya, kepada siapa? Ini bisa dari kepunyakan Zaid bin Harith. Wajar ke rumah besar dan mutiara ada bidadari wudhu. Tanya siapa ini kamu Umar bin Jadi sudah ada persiapan semua. Lalu Nabi melihat empat pengawal dari susu, dari madu, dari air, dari arak dan Nabi lihat sumbernya. Keluar dari surga lihat neraka segala macam siksa dan yang sangat mengerikan neraka. Dan penjagaan neraka itu malaikat Malik tidak pernah ketawa sama sekali. Hanya saat itu dikenalkan oleh Jibril, ya Malik ini Muhammad. Putusan Allah terakhir dan Alhamdulillah Allah. Baru tersenyum, tersenyum mesem Ini malaikat Malik yang jalan. Nah, neraka itu bukan Malik saja, ada alaihatis atau asyar, malaikat zabanya, hilah abun syidat, menungso 난당이 먹는 ya luar biasa malaikat-malaikat itu penjaga neraka Dilihat waktu itu inna aktor ahli nisa dilihat oleh Nabi tunjuk oleh Allah paling banyak waktu itu kaum kaum istri kan kesian. Wa inna aktor ahli nisa hadis sahih Ya dilihat oleh memang kalau kita lihat jumlahnya perempuan sudah makin banyak dan kebanyakan mudah kena apa? Karma ini harus kita bina keluarga anak-anak kaum muslimat ini harus hati-hati betul-betul sama-sama keluarganya yang lagi selamat yang perempuan sudah dosa buka bodohnya sudah dosa tua akalnya dosa mau dan menjadi daya penarik penariknya toko penariknya advertensi penyiar semua itu semua mana itu gimana sampai yang keliling jual-jual itu yang dipilih itu yang pilih lagi kami yang kerja di Saudi yang pilih yang baik-baik Pilih yang Apa sih? Nah itu lah Yang dipilih itu kalau Saudi datang milih Pilih yang kodus Ya iya Ini kalau mempunyai syarat hiraf Pembelaan hak dan kebenaran kehormatan Tidak berani begitu ini wa inna akfar alihan nisa. Jadi kita harus berhati-hati. Belum sifat-sifat yang Waktu lebih cita itu ada yang tanya kenapa ya suatu perempuan kok ahli nakal? Iya, karena banyak salah. Termasuk Yungkir al-Ashir. Itu punya watak itu perbuatan itu begini. Yungkir ashir kalau punya suami, ya kebaikan suami itu bisa dilupakan sama sekali. Sudah baik 25 tahun, 30 tahun baik, salah sedikit gitu. Bahan bulan Ramadan hari ini tidak dibikin kain gitu. Itu sahabatnya Pak saklawasi bahagia sampai lu gak semua enak saklawasi padahal cuma satu kali lu itu nabi yang ngomong itu bukan saya ya saya ikuti Nabi Muhammad SAW yungkir dan asyir nah ini lah dan gampang kena pengaruh enggak ini mudah sekali nah, maka harus dibina betul-betul dijadikan wanita muslimat yang sholat, sihat, qanitat, mu'minat, abidat nah, itu mesti kalau sekarang ada anak-anak kita yang pakai jilbab, akhlaknya begitu, tidak mau bergaul dengan laki-laki lain, itu kita puji, kita tingkatkan dan kita luhurkan, kita tingkatkan. Sebab wa inna aktar aliha anisa. Nabi pergi dari situ naik langit naik naik lagi dan naiknya itu sampai ke mustawar. Dalam satu daerah tidak Jibril tidak sampai ke mustawar Mana itu mustawar? Tidak sampai akal kita ini. Waktu itu Nabi sampai dengar suara kalam menulis di Lauhul Mahfud. Yasma'u salim salim kalam. Lalu sujud pada Allah. Lalu hormat pada Allah dan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab lagi Assalamualaikum wa ala abadil salihin wa syahadat Semua yang dengan syahadat Semua syahadu Allah wa syahadu Maka dapat Muhammad Rahmat Nabi sujud di mustawa pada Allah itu jangan orang salah paham. Berarti Allah lebih dekat di situ, jangan. Kita sujud di bawah, di atas sama. Allah tidak butuh apa? Tempat. Lah, oleh makanin, oleh zamanin. Cuma ini menekan pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kadang orang kaya. Kalau dia ketemu Allah di sana, nah, ini bisa cover nanti. Bisa syirik. Ini hasil peringatan cerita Syahmerat ini kadang-kadang orang kan bayangkan ya naik-naik wah kepetuk Allah di situ jadi Allah di mustawat bila itu syirik ini makanya berubah kita kita sholat di sini ini PDP ngoceng ada sholat sana sama enggak ngadep Allah sama tingkat ketujuh salah dorong sholat sama enggak sama ini jadi kita harus hati-hati masalah ini sebab kalau saya ceritakan membayangkan mengkhoyal khoyal terus-terus di sana sujud hormat pada Allah dikira ketemu Allah di sana naudzubillah bisa syirik bisa kufur nah ini menandakan derajat dan pangkatnya Nabi Muhammad SAW dan di tempat yang paling tinggi tapi terhadap Allah di sana. <coughs> Allah lah yahtaju ila makanin wa la zaman. Tidak butuh tempat, tidak perlu waktu. Sudah terus dapat wahyu dan wahyu termasuk dapat sholat 50 kali. Nah, setelah dapat sholat 50 kali itu Sehari semalam 50 kali. Tolong wahai Nabi Ibrahim. Tidak jawab Nabi Ibrahim. Diam saja. Karena Musa stop Allah Muhammad. jawab berdiri kembali. Dapat apa Muhammad? Ah Musa dapat sholat 50 kali untuk saya dan umat saya. Berapa? 50 kali. Gak kuat umat ini. Saya sudah pengalaman memimpin Bani Israel besar-besar, kuat-kuat, panjang-panjang umurnya itu nggak kuat hanya sedikit umat sama itu kecil-kecil umurnya pendek-pendek hanya tadi Musa nggak mengatakan ngantuan umpama nggak gitu cocok gitu Iya, saya gak, gak jawab begitu. Jadi sampai saya kasih tahu, Nabi Musa gak jawab mulu. Umpo jawab mulu cocok gitu. iya. ini. Ya, capek ternyata disuruh ngantuk ini. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gak kuat Ahmad balik isyarat ke Jibril. Ke Jibril dia coba balik. Kembali ke musola lagi, naik turun, naik turun, ada lihat sepuluh sebuah, dari lima lima, sampai jadi lima. Loh, masih lima kok Nabi Musa masih ngotot. Muhammad kembali, gak kuat Muhammad. Umpama sampai nada setuju gak, Balik lagi. Ya, <laughs> mau gak mau. Jangan. Masa 50 jadi 5 Saya akan kembali lagi Laqad istahyaitu min rabbi Aku sudah malu pada Allah 50 jadi 5 Sudah malu tidak bisa terima Suara bin Allah 50 waktu tetap Pahalanya tetap 50 5 waktu tetap Pahalanya 50 Al-hasanatu bi asyam tadi ini nah, umat Bapak untungnya umat Muhammad SAW pekerjaannya disudor dikurangi jadi lima bayarannya ganjaran tetap kalau kita punya majikan ini kerjakan satu bulan bayarnya 50 ribu akhirnya katakan tidak, sih kerjakan satu hari saja bayar tetap 50 ribu bagaimana? bejo kemayangan <laughs> ini masalahnya nah kita ini sudah diberi oleh Allah 50 dikurangi menjadi lima, pahalanya tetap lima puluh. jadi kalau ada orang Islam laki dan tidak sholat itu 6 menit kebangetan ini maka jelas orang tidak sholat dosanya paling top sudah Nabi bersabda al ahdu baina wa as sholat faman talqa sholat amdan faqad kafara jiharan perbedaan kita dengan orang kafir as sholat siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah menjadi orang yang kafir terang-terang modelnya coraknya dan turun Nabi turun langit ini melihat di bumi kecil sudah wijen begitu ini syaitan penuh langsung jelas apa itu haklah syaitan yahumun ala qulbil adam itu syaitan menguni mengelilingi tadi adam sampai turun ke Baitul Maqdis sudah bulognya dibuka naik lagi pulang ke Mekah menuju ke rumah misalnya sepupunya Siti Atika binti Abi Thalib Jibril balik, Muhammad diambil, itu belum subuh. Ya kalau kita bayangkan 3 jam atau 4 jam, anggap jam 12, 1, 2, 3, 4. Lalu pagi Nabi keluar akan bercita. Waktu Nabi keluar jam 6 jam 7 keluar ke pergab musulawas. <laughs> Abu Jahal ngece Abu Jahal. Ah Muhammad ada kabar apa? Nabi tenang ada kabar penting tadi malam saya dari sini ke Betul Maktis, terus semalam sebentar kau naik naik iya Pikir bacaan nggak mungkin. Tapi tidak boleh jawab, maksudnya akan menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Eh Muhammad, apakah kamu sanggup menciptakan dan berani kalau saya kumpul orang-orang kayu? Ya, Nabi jalan terus bersandar ingin dikata Abu Jahal teriak, hei jamaah makar, hei hei jamaah makar, hei Makkah kumpul Nabi Muhammad, Muhammad ada berita model ngejek kumpul semua waktu itu orang Islamnya kurang lebih lah sedikit orang Islam Sakai masih kafir kumpul semua di mukanya Ka'bah Nabi cerita Baru cerita disoraki oleh orang-orang Wah tidak mungkin, tidak mufakat Kita ini jalan dari si Mekah ke Palestina Dari sana ke sini dua bulan naik unta Kurang pikir ini sebentar kembali kami Bagaimana? Tapi Nabi itu cerita, kami orang Abu Bakar datang Abu Jahal berdiri papa jemput bahkan kawan Muhammad dapat berita model model apa? Katanya dari mana pasti itu sekali lagi. Saya percaya walaupun naik langit masuk sama kan Yosua ada apa? cerita cerita. Saya percaya, saya percaya, saya percaya. Sampai itu nggak akan nggak Dia bahkan katakan asyhadu anak semua Kata Nabi, wa asyhadu asidik Saya percaya kamu itu asidik Jadi dapat titel asidik waktu itu. Sudah Nabi cerita akhir tenang orang-orang Tenang aja lo sudah tanya saja. kau tahu ulama tidak pernah ke Baitul Maqdis. Muhammad kalau kamu betul-betul ke Baitul Maqdis, ceritakan pintunya berapa, catnya apa, jendela berapa, catnya apa, cagaknya, tehelnya, jaraknya antara Mekah dan berapa. Ceritakan. Malam Nabi Muhammad malam itu tidak tidak melihat pintu, tidak melihat jendela, tidak ada urusan itu. Datang sholat ya dia Nabi memang nggak tahu. Jadi Nabi merasa susah Bang tanya tidak tahu di bohong. Jibril bilang, hei eh, Jibril bekas turun masjid ambil taruh di muka Muhammad. Nabi Muhammad duduk begini masjid ada di situ. <coughs> Lihat, eh tanya apa? <coughs> ya pintu yang berapa ini? cara pintu yang kanan begini, sekian. cetnya sekian, yang kiri sekian, cakarnya sekian, tekelnya jarak antara gulung dan masjid sekian. Kata orang yang tahu, citando cocok ini iya. <laughs> iya, iya, yang yang pemerintah kuat imannya yang dapat hidayah masuk Islam yang imannya goyang ada yang murtad ini memang ja'alna wa ila ti'alainaka memajak lalu ja'alna wa ila ti'alainaka illa fitnatan linnas ini ujian sudah buyar Alhamdulillah hati Nabi sahabat-sahabat yang -sahabat, kuat tambah Doha datang Jibril mengajari salat pemimpin Nabi Muhammad dan imami awal waktunya, besok akhir waktunya mengatakan soal ini waktunya. Setelah itu Nabi makin meningkatkan perjuangan sampai hijrah lalu dari kemenangan yang luar biasa hingga terusnya agama Islam sampai ke tangan kita. Demikianlah sudah sejarah ringkasan atau garis besar dari kejadian Islam dan dakwah Nabi Muhammad SAW kesemuanya itu adalah merupakan hikmah dan ilmu yang manfaat dan begitulah keuluhuran, kemuliaan dan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW hingga apa yang disampaikan oleh Nabi sudah dialami dan dilihat sendiri maka al-haqqu ya'lu wa la yu'lani hak itu tetap luhur dan tidak bisa dikalahkan maka asal kita mengikuti jejak dan Nabi Muhammad SAW insya Allah kita menjadi orang yang mulia dan selamat dunia dan semoga kita dan anak turun kita selalu menghidup-hidupkan sunnah dan ajar Nabi Muhammad SAW hingga menandakan kita mempunyai rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita dapat khatimah surga tempat kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nama, nama amanah Nabi sabda man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ifir jadah اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم معز أخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأول من مكان أخلاقي سبقا وأوصى بالمؤمنين حلما ورقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل والأخذ المحتمل عن الجزر إذا دعاه المسكين أجاب إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرمان وله سمود الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من برية بالنشط به تعطى الطرق والمنازل وبعرف الذكر تطيبت المجالس على شيء الله وسلم جمع الصفات الكمالية والمنفرد بخلق وخلق بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا ومدرقا عن جيد أجملت وصف الحبيب وشانه ويرعلا في مجنه ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاد عيناني وقد اقتصد قال في تبين ما فاد عنهم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأصل مني أن أمسك عن الأقلام في هذا المقام الله والسلام على سيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبذلك كما يصل تقنيم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك اجعل مجتمعنا ويطوح حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام من عطايا الحساب وأقرب العراق غير الشام وتقدير وسلام من صلاتي وسلام لا إله سألها من عطاياك بسامي من عطاياك بسامي الأولاد وعمل الإبرام المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة الصلاة الموصولة اللهم يا من يذلك وتوجه الآمال وتعود الباطلة وعلى قوة التي تحضر حالا نشر المسلمين والقوامرة آمين بأشرف الوسائل آمين عمل الصادق الأمين سيدنا محمد وبرحمة العالمين آمين على تلك الذات الكاملة آمين حامل راية من عوض الشاملة آمين الأكبر المحمولة من قلب الشام الأطفال آمين يعطي مواطن قلب الأرقام آمين شارك آمين القرنين وشبت القرنين آمين بأجل الخصائص اللهم صل وسلم على وعلى آل أصحابك وعلى آل اللهم إنا نقدم لك الجهاد واحسن لك بشرف مقامه آمين عبد رحمنا في حركتنا في حركاتنا وسكنتنا جعلنا آمين ورغبنا في جمعنا آمين وحصينك وأن تبلغنا من جند الملائك ولا الحبيب راية أهلنا آمين وتتقبل منا ما تعرفنا في من نياتنا وما آمين بعض هذا الحبيب من الحال قال وفي قراءة اتباع مسلم السالكين والحرب الوحيدين والمهديين ملك المحافظين اللهم له مغفرة خاصة لها جميلة وسنة آمنا بك برسولك النبي وتوجهنا بإليك المستتبعين أن تقرر بالمذنب في النار والنار شكرا سأل وسلم يسأل ونعمل بما أنت أن تجعلنا من أصلح حال هذا الحبل وآثره وأن أقرأ مدرة مشرك جهاتنا وأهلنا وأهلنا ومسلم الشباب ومنا في جميع الجهات وعلى الوعدة القميم في جمع المنشورة وعلى الإسلام الإيمان بأهل أنعمه ورحمة السورة واجب الله كربة المكروبين المؤمنين غافل المؤمنين وتقبل توبة التائبين واجب الله عباد المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وصحبه جميعا وعلى الله الليل من عندك من صفعان دين من المنافقين واجعلنا يا رب الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسين من جمال من ظنون الخطايا واغفر لنا من دم اجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه القلوب وعلى اله وصحبه وسلم دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون kita kita mandi kita dengan Allah Subhanahu Wa kita ini berdua kita berdua kita kita そういうふうな